atau yang sudah mampu itu merupakan dalil kezaliman. Jadi orang kalau sudah mampu bayar, maka dia harus bayar utangnya. Kalau diulur-ulur, padahal sudah di udah jatuh tempo, udah jatuh tempo dan sudah ditagi, ditagi oleh yang berpiutang, yang utangnya maka kalau dia nggak membayar hukumnya zalim hakim boleh paksa boleh paksa bayar Faidha utbi'a ahadukum Maka apabila dihilah ya, Diserahkan Pembayaran itu dipindahkan kepada orang lain Kepada salah seorang kamu Ala atas orang yang mampu buat bayar pak maka ikuti ya kenapa karena jangan sampai saudara kita jadi lain gua mau lo yang bayar ya, ya di media ya hila hele panggil yang utang media itu itu kan punya utang mana anda udah tagih media ini yang utang aneh pidan ke inti itu yang wajib bayar bagi helah nah yang ngutangin itu lah ya harus nerima ikutin iya deh terima helah jadi utang dia nih si A utangi pindahin ke B jadi si C naginya ke B ntar. nah si C itu kalian bak kata nanti enggak lah ikutin kesian soalnya kalau kalau dia paksa juga si A bayar, dihela nggak mau nerima, kan jadi si A hukumnya zalim. Karena dia nggak bayar utang. Ya. Itu disebut hukum hela ya. Boleh memang. Wabnu Hibban wal Hakim Layul wajidi Ay matulul qadiri ala wafa'idainihi yuhillu irdahu wa uqubatahu irdahu wa uqubatahu Ibnu Hibban dan Hakim meriwayatkan hadis layyul wajib menunda-nunda orang yang punya kemampuan al wajib mana al gadir matulul qadir ay yakni matulul qadiri ala wafaidaini menunda-nunda pembayaran atas orang yang mampu untuk menepati, untuk menunaikan hutangnya, menghalalkan kehormatannya dan siksanya. Jadi orang yang nunda-nunda hutang itu dia jadi halal kehormatannya. Mana halal kehormatan boleh. Eh, Iya, yeah, boleh diomeli. Bahkan boleh disiksa. Iya, iya, di hakim yang jatuhkan siksaan. Seperti ditusuk pakai besi sampai dia mau bayar utang. Karena dia mampu. Ya. Mampu bayar. Ya. Nggak mau bayar, hakim boleh paksa. Karena hak hak yang punya utang tuh. Hak yang utangin. Karena hak yang utangin ada, nggak boleh di nggak boleh di apa namanya disia-siakan. Ya haknya nggak boleh kecuali dia maafin lainnya, udah deh Pak Hakim saya maafin ini langsung eh, nggak perlu ke pengadilan malah bagus gitu bukan hanya orang yang yang nggak mampu dia bebasin tapi orang yang punya kemampuan ya ini ya minjem minjem gampang balikin yang susah minjem enak balikin yang susah yang berat khatimatun fi indaril muhsin. Ini penutup dalam masalah menunda atau mengulur pembayaran bagi orang yang muhsir yang susah. Kita ini orang memang susah. Bukan miskin lagi, kismin. Hah? Oh. Emang nggak dibuat rumah. Dari mulai ngutang sampai jatuh tempo, emang mau ya, sulit dia nggak bisa ganti nah yang ngutangin itu ya deh ulu nggak apa-apa nggak apa-apa kadang-kadang dibebasin ya jadi karena nggak mampu dibebasin ya redok ya aneh deh nah, itu nanti yang redoin itu besar pahala nah, ini babnya nih أخرج أحمد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر محصرا أو وضع وضع من أنظر معذرا أو وضع له أي حط عنه دينه أو بعضه بالبراءة منه وقاه الله عز وجل من فيح جهنم إمام أحمد mengeluarkan hadis daripada Ibni Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa orang yang menunda menunggu ya ngulur-ngulur ya apa sih yang enak pak Hah? Iya. Ditungguin gitu ya. Biarin deh dia nggak belum bayar itu. Muksiran Orang yang muksir Yang sulit bayar Susah dia awada'alahu atau dia bebas bukan hanya diulur-ulur ya sampai dia punya uang itu boleh bayar selama itu belum punya selama itu sulit aneh tungguin sampai inti sampai inti mampu bayar itu namanya ambor ya. atau yaudah deh ane bebasin ane maafin an ikhlasin utang inti dibebasin semua au ba'dahu atau sebagian saja yang dibebasin utangnya juta 500 deh yang dibebasin jadi tanggungan itu tinggal 500 bil bara'ati minhu dengan membebaskan orang itu apa jaminan dari Rasulullah wa azza wa Allah selamatkan dia, pelihara dia min paihi jahannam dari uap neraka jahannam. Uapnya aja nggak ngerasain, ya? Uapnya aja nggak ngerasain gimana panasnya. Uap. Ya. Dia mengatakan seperjalanan seribu tahun itu uap uap neraka jahanam bisa dirasakan panasnya. Tapi orang yang bebasin utang bagi seseorang yang mu'asir, yang sulit bayar, ini orang bakal dibebaskan, dipelihara oleh Allah dari uapnya api neraka jahanam. Gara-gara sejuta, lima ratus, tiga ratus ribu, dua ratus terpihara diri kita dari uap neraka jahanam. Kan murah ya? Murah. pasang di pintu rumah yang mengutang fatwa. Wow, berbondong-bondong. Asal jangan ngutangnya jangan si tarigan aja. Kalau tarigan repot ya riba. Tarigan apa bona? Yang Batak. Wow, muter tuh ke pasar. Pasar-pasar dimuter ngeribain. Makanya perlu adanya baitul mal wa tanwil ya, adanya koperasi yang dibuat dibentuk oleh umat Islam untuk menghindari saudara-saudara kita yang sekarat ekonominya daripada jeratan mereka ya, bukan hanya nyelamatin eh, kesulitan ekonomi tapi nyelamatin dia dari dosa riba karena yang minjemin yang minjem sama ya, ya. Tidak ada alasan pun. Anda perlu bangun miskin, apa? Darurat, nah, darurat. Ya. Jual yang ada, jual asal jangan jual diri aja. Ya. Wa Ahmadu wa Muslimun man anzara mu'asiran aw wada'a anhu azallahu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Ahmad Muslim Siapa orang yang menunda, menunggu orang yang nggak mampu, orang yang sulit atau bebaskan dia ya, daripada hutangnya. Allah naungi dia pada satu pada naungan ya pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Aman Izinillah. ya dalam naungan Allah aman aman ini orang yaumil qiyamah wa ahmadu wa Ibn Majah man anzara mu'shiran falahu bi kulli yaumin mislu mislu sadaqatan qabla an yahulla ad dayn fa idza halla ad dayn fa anzarahu falahu bi kulli yaumin mislahu sadaqatan Ahmad Ibnu Majah mengeluarkan hadis siapa orang yang menunggu orang yang sulit ya, untuk bayar utang ya dia tempoin dia terus kasih tempo kasih tempo maka bagi orang itu yang memberikan tempo kemudahan untuk membayar setiap hari sebanyak utangnya tuh dia dapat sedekah pikul yaumin Utangnya 500. Ya. Terus dikasih mudah ya. Kita belum mampu biarin dulu. Aneh kata kita, ya apa-apa. Udah jangan pikirin, jangan pikirin. Sampai itu mampu. Nah selama dia muasir tuh sehari itu pahala sedekah 300. Dua hari kayak kita kasih dia 300. Empat hari ibarat kita sedekah 300. Coba berapa tahun kita satu sedekah ini 300 tiap hari di mana ya ini ilmu nih yang bisa diamali ada orang ngutang susah ada orang kasih berapa oke kasih ini belum masuk bab ah, biarin kan sama aja kita sedekah ya media ya ujung-ujungnya ntar pulang juga kalau dia mampu kalau dia nggak mampu bebasin lagi bebasin lah pahala lagi Ya pahalanya tadi itu. Ya, Allah wagahullahu yaumal qiyamah min taihi. ya Atau Allah naungi dia pada hari Qabla ayyahul dainu sebelum jatuh temponya itu utang. Sampai dia minjem janji begitu seminggu. Minggu nak ganti. Nah selama kita nunggu dia itu seminggu, maka setiap hari itu dapat pahala sedekah ibarat yang dipinjam itu sebesar itu. Nah minggu seminggu kemudian dia bilang, andai maaf nih belum bisa ganti dia. Ya. Iya. Seminggu lagi nggak apa-apa. Seminggu lagi. Terus melak, melak, melak, biarin. Kalau di mu'sir, ya. biarin, kasih kemudahan. Kan sedekah terus tuh. Ya. ya padahal 200 ribu. Jarang-jarang kita sedekah 200 ribu tiap hari. Jumat aja kita korek-korek kantong mili ya. Cebanan lima ribuan mana yang ngambil? Buat rombol masjid. Jumatan. Hah? Puluh ribu lima ribu yang ada. Jangan-jangan nggak jadi? Yang dua ribu nggak ada. Ada cebanan namanya lima ribu. Ya, terpaksa ini. Terpaksa 5000, terpaksa 5000. Innalillahi. Aduh. Sekarang sudah jatuh tempo, faida halat dainu. Apabila sudah jatuh tempo penagihan utang itu, jatuh tempo utang. Wa anzarahu lalu dia kasih tempo lagi. Falahu bikul yaumin mislahu. kata. Maka baginya setiap hari sedekah sebanyak atau serupa dia pinjemin tuh nilai uang tadi. Ya. Bekum. ada istilah uh, janji adalah hutang gitu kan. Yeah. Itu sama kan diterapkan sama janji seseorang. Yang bayar. Jika iya. ya, dia nggak mampu. Janji. Maksudnya gimana? Seorang berjanji terus nggak menepati janjinya, hmm. itu termasuk kategori hutang nggak? Misalnya janji dia mau beli membeli orang. Oh iya. Oh, ah, oh. Ah. al wa'du betul. Ya. Yeah. Termasuk utang. ini janji minta kalau aneh urusan ane gol ane mau kasih ente atau ane lolos dari kesulitan doain ya aneh nggak lupa ente nih ane janji bumi Allah bukan demi Allah bumi Allah wah ini kalau di bumi Allah orang bohong nih <coughs> demi Allah udah kita doain nih hafal lalu dia nggak tepatin janji, dia punya utang gitu. Kita bebasin, kita bebasin, ya udah kita yang dapat faedah. Gitu. Makanya tinggal setengah dia, dia punya utang mana? Kan ketika janji mana ngasih duit sejuta. Nah ketika dia nggak ngasih kan dia utang mana berarti? Ya, kalau anda nggak redo, dia kan dosa. Anda redo ini biar nggak dosa. Nah kita dapat sama ya, kita sedekah orang kaya tuh sudah kayak orang kaya oh setiap hari kita dapat gope eh juta juta <laughs> juta nah, ngereban makanya jangan jangan janji kalau nggak bisa jangan berjanji kalau kita nggak bisa nepati ya. Gitu. Eh, ada yang senjatanya insya Allah tuh jadi ukuran kalau insya Allahnya tiga kali, nah orang bohong. insya Allah insya Allah insya Allah ya, berarti nggak nggak serius dia wa Ahmad wa Tabrani yada Allah bi sahibid yom al-kiamah hatta yaqifa ghaina yadi. wa yuqalu ya bna Adam fima akhadhta hadha ad-dayna wa fima dayya'ta huquqan nas Wa yaqulu ya Rabb, ya Rabbi, innaka ta'lamu anni akhaztuhu falam akul walam ashrab ya walam albas walam udayyi' walakin imma hurrika wa imma surika wa imma wadi'atan ay bay'an bay'a bi agalla mimma ashtari bi wa yaqulu wa yaqulu Allahu sadaqa 'abdi ana ahakku man qada anka fayad'u allaha bi syai'in fayad'u fi kiffati mizanihi fatarajjaha hasanatuhu ala sayyiatihi fayadkhulul jannata bi fadli rahmati Ahmad Tabrani meriwayatkan hadis Allah memanggil sahibid din ya. orang yang punya tang hari kiamat sehingga berdiri di hadapan di hadapan Allah lalu ditanya ya benar Adam eh manusia bima akhazta hadatain untuk apa yang diambil ini utang wa bima dayya'ta kenapa ente sia-siain hugo bernas hak manusia Utang nggak mau bayar rupanya. dulu ya Rab, inna ta'lamu. Ya Tuhanku, engkau tahu. Anni akhastuhu, saya mengambil itu utang. Falam akul, nggak sempat makan, nggak sempat beli makanan. Walam asyurub, nggak sempat beli minuman. Walam albas, ya nggak sempat beli pakaian ya pakai wala mudayyi, saya enggak sia-siain. Walakin akan tetapi imma hurriga, ya. Mungkin karena kebakaran. Wa imma suriga, kecurian. Wa imma wadi'ata ay bai'a bi ajalla mimma ashtari bi. Atau harga yang dia mau jual tuh lagi jatuh. Ya, lebih murah dari harga belinya. Harga jual lebih murah dari harga beli. Kan rugi jadi Sehingga utangnya nggak bisa bayar. Jadi bukan karena dia nggak mau ganti, ya. dia kebakaran, sehingga warim jadi nggak bisa nggak bisa apa namanya nggak bisa bayar utang, ya. atau dirampok, atau dia dagang tapi rugi dagangannya, mau ganti nggak bisa ya dagangan lagi susah. Lalu kata Allah, Sadaqa abdi. Benar hambaku ini. anak aku man anka. Saya yang lebih berhak. Ya, yang bayarin utang kamu. Allah. Dipanggil orang yang utangin. Ya. Dirayu ma Allah. Lalu diambil sesuatu, ditaruh ketimbangan orang yang utangin Kan berarti hasanahnya dia berat ya ngeberatin ya jadi lebih berat hasanahnya daripada sayyi'ah tapi nggak ngambil dari hasanahnya si Mu'sir nggak ngambil dari hasanahnya si Mu'sir yang utang yang nggak bisa bayar Mu'sir kalau yang kaya lain hasanahnya diambil emang sengaja kamu bayar iya. ya. ini karena nggak mampu jadi dua-duanya dapat untung yang si muhsir dimaafin sama Allah, nggak diambil hasanahnya karena memang nggak mampu bayar. Yang nginjemin Allah kasih hasanah yang lebih ya. berkat dia memaafkan ya orang yang nggak mampu bayar tadi. Fayadu Allah bisyai'in. Allah panggil sesuatu. Fayadu fi kibbati midani Allah undang sesuatu lalu Allah taruh sesuatu itu fi kibbati di, tim, di anak timbangan di ya, anak timbangan orang yang punya utang eh yang utangnya ya, ya. fatarajjaha hasanatuhu ala sayyati maka memberatkan kebaikannya atas keburukannya jadi berat ke kanan fayadkhulul jannah bi fadli rahmati lalu orang itu masuk surga karena berkat karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala Wasyekhani an Huzaifata. Saihan dua Bukhari Muslim. Daripada Huzaifah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rajulan mimman kana qablakum atahul malaku liyaqbidha ruhahu. Faqala hal 'alimta min khairin? Qala ma 'alam. Qila unzur. Qala ma a'lamu syai'an. ghaira anni kuntu ubayi'un nasa fid dunya fa an fa unziral musira wa atazawazu 'anil mu'siri fa adkhalahu Allahul jannata Nabi Huzaifah pernah mendengar katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya ada seseorang sebelum kamu. Kata Nabi, ada dulu orang sebelum kamu. Waktu malaikat mendatanginya untuk cabut ruhnya. Lalu malaikat itu bertanya kepada orang itu. Apakah kamu pernah berbuat kebaikan? Lalu jawab orang yang mau dicabut nyawanya tadi. Ma'alam. Saya nggak tahu. Lalu ditanya lagi sama malaikat. untuk perhatiin. Masa nggak tahu sih inti pernah berbuat baik. Ini orang ingat-ingat, ini Nabi riwayat yang mengkisahkan. Ini orang ingat-ingat, oh katanya, saya pernah melakukan jual beli katanya. Ya. Saya tidak mengetahui sesuatu selain saya pernah mengadakan jual beli kepada manusia di dunia. Wa unzirul musyrik saya kasih tempo kepada orang yang musir, orang yang mampu bayar. Orang mampu bayar tunda-tunda dimaafin gitu ya. Gimana yang musir? Ya. Yang musir nanti di, di apa? Enggak ditek enggak di Ya, ya maafin aja lagi. Wa tazawwazu 'anil mu'sir. Yang enggak yang enggak mampu bayar, mu'sir yang sulit saya maafin. Dibebasin mana? Lalu fa'adkhalahullahu jannah. Berkat itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Padahal seingat dia dia nggak nggak pernah melakukan kebaikan. Kebaikannya cuma itu doang. Ya. Bebasin eh kasih tempo orang yang mampu yang nunda-nunda bayaran dan memaafkan orang yang nggak mampu bayar. Ya. Karena dia jual beli kan orang utang media dia ya Kalau nggak mampu ngikutin jangan ikutin. Bangkrut urusannya. Tambihat peringatan-peringatan. Ahaduha annal istidanata ma'aniyati adamil waba au ma'a adami rajaihi bi an lam yaghtarra ya wala kana lahu jihatun zahirah zahiratun yafi minha waddainu jahilun bihalihi haram haram ya khobar aja yang pertama katanya ini peringatan pertama bahwasanya berhutang disertai niat nggak bayar ngutang emang punya niat nggak mau yang menepati ya Atau disertai ketidak ada harapan dia buat bayar. Ngutang emang tahu diri nggak ada harapan bayar. Ya. Nggak terpaksa lagi. Kalau terpaksa boleh. Terpaksa. Ya, kalau terpaksa tahu deh dia. Ya. ya, misalnya dia memang kelaparan, ya, anaknya sakit atau dirinya sakit perlu duit tapi dia tahu nggak nggak bakal mampu bayar cuma terpaksa mau minta malu ujung-ujungnya ngomongin utang ya. tapi harapan bayar jauh orang dia ada kerjaan ya. jual gak ada yang jual rumah-rumah orang kontrak TV udah hitam putih nyalanya digebrak lagi Nah, eh, TV yang nyala di gebrak, Banyak oh, rok, baru hidup, manteng, hilang lagi, gebrak lagi. Udah kendor dia punya band. Jual nggak laku. Tawarin ke sana kata orang lokasi gua mau beli. Apalagi jual. Ayo terpaksa diminjem, nah itu boleh Ya. Ya. Tapi kalau nggak terpaksa, ngutang nggak ada harapan bayar, jangan haram hukumnya. Soalnya dia nanti menyanyiakan hak orang. Kan nggak bayar namanya menyanyiakan hak orang. Di alam yattara dengan bahwasanya dia tidak terpaksa. Walakana lahu jihatun zahirah dan nggak ada baginya jalan yang zahir, jalan yang jelas. Ya dia minhu minha yang dia bisa membayarnya. Gak ada jalan yang jelas dari mana dia bisa bayarnya ya kerjaan kagak, warisan nggak punya, nggak ada yang sesuatu yang dijual, ya kan? Kalau ada objek kan masih masih ada angan-angan juga ya. Apa jawabannya? Wadainu sedangkan yang ngutangin jailun bihali nggak tahu keadaan dia haram kecuali dia kasih tahu ada yang pinjam duit bente tapi ada susuran buat harapan bayar kagak bisa. Kagak ada yang ada bisa bayar. Cuman aneh terpaksa. Mas aneh mesti jual diri aneh, tolong aneh maafin ya. Aneh mau minta malu, pinjem deh. Insya Allah kalau ada bayar. Tapi harapan sih berat nih kayaknya Emang kagak ada kemampuan. Nih, yang dipinjemin garuk-garuk kepala dulu tuh biasanya. 5 juta. Mulai tuh. Meriangnya itu berasnya dari ujung kaki itu sampai kepala. pale. Eh, satu nggak ada harapan bayar. Nggak banyak 5 juta. Lalu seperak aja kakak punya duit 5 juta lu bilang kakak banyak. Kadang-kadang kan gitu ya orang ini. Eh. Nggak banyak 5 <laughs> juta. Kalau dia ngomongin banyak kan enak juga. Banyak sih. Enggak banyak. 5 juta bulan. Nah kalau si orang ini ridho, ya jadi hanya rekan-rekan nolong inti deh. Tapi utang nih ya, utang gitu. Maksudnya kasih dia uh, uh, semangat, ya. supaya dia jangan wah gue kasih ini. Jadi semangat nyari duit buat bayar, paham nggak? Padahal hati kita ikhlasin kalau dia nggak mampu. Karena ada orang yang begitu hatinya mulia, ngasih ngasih, tapi ngomongnya utang, utang nih lo sama gue, tapi hati dia gue maafin sih lo nggak bayar gue tahu lo gak ada harapan deh cuman mulut kita tetap bilang hutang supaya kasih dia pelajaran supaya dia jadi nggak males kalau dikasih udah ikhlasin deh itu nggak usah pikirin besok dikemarin lagi cari lagi orang model kayak itu tuh muter aja di sini ngomong di sana ngomong begitu break backlist ya namanya wah di backlist tuh dia orangnya emang tukang begitu ngeluh ngeluh ya. Kalau yang begitu jangan kasih pinjam. Karena bahaya, jadi dia merusak diri dia sendiri. Kecuali memang emang nggak ada nggak jarang kecuali sama kita datang udah nah, itu kesempatan kita beli sore ada. nggak bisa semuanya setengah nggak bisa setengah seperempat ya jadi mesti sidain itu mesti tahu halnya itu orang yang meminjam. Kalau nggak tahu sama sekali nggak boleh. Artinya nanti dia pinjam juga jadi haram jatuhnya. Kenapa? Karena ya gue pikir lo bisa ganti, nggak bisa ganti. Kalau dia ngomong dari awal, nggak ada ngomongan begitu loh. Gue pikir lo mampu ganti, waktu lo merakbar. Nggak ada omongan gitu, karena udah izin, udah apa, udah memberitahu keadaan. Ngutang tapi harapan bayar susah. Mesti minta redha itu. Wasaniha yang kedua. Anna matulul ghani ba'da mutalabatihi bidaini bighairi uzrin haramun. Bahwasanya menunda pembayaran bagi orang yang mampu setelah dia tagih utangnya tanpa adanya uzur haram. Kita janji sama orang, Utang dua minggu, pas temponya dua minggu, tanggalnya pas. Orang datang, pas kita ada eh, duit buat bayar. Ya, mampu namanya itu, mampu bayar. Ditagi, ngeles. Wah, ini belum punya duit nih haram. Ya, haram. Mesti wajib bayar. Kalau dia nggak bayar, zolim haram. Kecuali uzur, Misalnya mampu bayar, tapi ada sesuatu yang lebih penting lagi. Seperti sakit. Mau nggak mau nih, duit udah buat bayar, buat biaya yang lebih penting. Ngomong, aneh punya tapi anak aneh masuk rumah sakit. Ya, boleh itu. Yang sono harus maafin, kalau nggak maafin ya bayar juga. Ya termasuk kejam tuh orang itu. Tapi alasan benar nggak dibuat-buat. Kalau alasan dibuat-buat urusan sama Allah, ya. Urusan dia sama bohong, namanya khianat juga dianggap. Ya. Jadi kalau ada uzur yang betul, maka nggak halal. Dan orang itu harus maafin yang ngutangin. Harus kasih tempo lagi. Kalau nggak ada uzur, boleh paksa. Laporin ke hakim. Ya, utang 2 juta, laporan ke hakim 5 juta, rugi 3 juta, apa-apa yang penting ngasih pelajaran. Ada orang model gitu. dirugi mau yang biaya perkara lebih mahal daripada tagihan. Wasarraha jama'atun min a'immatina. Kalau belum jatuh tempo penagihan nggak apa-apa, itu enggak. Belum jatuh tempo atau belum ditagi, jatuh tempo tapi belum ditagi. Nggak apa-apa. Kalau ditagi baru wajib. Ya. Paham nggak? Ya. Tapi kalau tidak bayar haram. Ya. Tapi kalau nggak ditagi, kita nggak bayar, kagak zalim. Cuman wajib secara apa namanya itu eh, apa sih adab ya, eh, tahu diri. Ya, biar kali ditagi, bayar. Nepatin janji juga namanya al dudain juga situ. Wasarlah jama'atun min aimatina dan mentasrihkan sekelompok daripada imam-imam kita bi anna man imtana'a min gada'i dainihi ma'a qudratihi 'alaihi ba'da amri al-hakimi lahu bihi lil hakimi ay yushaddid 'alaihi fil 'uqubatihi wa yunakhis wa yunakhisuhu hadidatin ila ay yu'addiya aw yamuta Para imam-imam, sekelompok imam kita mentasrehkan, menjelaskan ya, sorah. Bahwasanya orang yang mencegah pembayaran utangnya, nggak mau bayar utang, disertai dengan kemampuan dia bayar utang. Setelah ada perintah hakim, setelah ada perintah hakim, kan laporin ke hakim, hakim perintahin wajib bayar jatuh. Dia nggak mau bayar juga, hakim sudah perintahkan, dengan surat keputusan. Maka lil hakim bagi al hakim itu boleh ayu syadida alaih bil ububah. Ya kerasin seksaannya. Disuruh kerasin. Ya. Jadi di apa namanya? Ya ditegasin ya seksaannya itu. Wa yunakhizuhu bihadidatin. Maka si hakim boleh jatuhin hukuman tusuk orang itu dengan hadidah. Besi. Ya, bagian mana yang tusuk bukan bagian yang mematikan. Tusuk. Ila ayu adia sampai dia mau bayar. Au muta atau sampai mati. Sama orang yang ninggalin salat tadi ke salat. Tusuk pakai besi kata Imam Syafi'i. Dia mengatakan tusuk pakai besi sampai dia mau sholat atau mati. Kalau nggak juga 4000 ribu Ya, pancung leher terakhir itu. Karena kita nggak membayang boleh gebuk pantatnya atau badannya. Wasalisuha ay annahu yahrumu ala man alaihi dainun hala as-safaru bighairi izni gharimihi. Yang ketiga bahwasanya haram atas orang yang punya utang. Halal yang sudah jatuh tempo, utang sudah jatuh haram baginya apa? as haram bagi dia musafir. Dia punya utang. Udah jatuh, eh musafir. Pergi haji. Nih, jawabannya. Kecuali yang utangin redo. Ane udah jatuh eh, mau bayar utang ini puluh juta. ane setor haji aja boleh gak? Enak <laughs> mau dulu. buaya dulu utang, baru lu pergi haji. Please, please, pakai pelis-pelis gitu. Enggak deh. Pergi juga. nggak boleh. Haram. Ya. Kalau udah perginya aja haram, haji gimana? Hakikatnya dipakai berangkat haji pakai duit yang haram, yang nggak diredoin itu, yang berpiutang. Kecuali utang yang tempo. Utang apa itu yang ya berjangka Kredit rumah, kredit apa gitu, itu lain. Ini utang yang pas jatuhnya. Pas hari tahun itu wajib bayar ya di store haji. Haji utang namanya. Kalau pergi haji utang boleh ya? Lain, lain. Ya. Pergi haji pakai uang untuk bayar utang, ini yang dimaksud. Tapi kalau pergi haji utang boleh nggak? Boleh, memaksain diri. Maksain diri jangan belum wajib. Harus iya. jual beli utang halal kan? Jual beli utang. Gimana tuh? Kayak dan kolektor gitu kan suka beli beli utang dia sama bank gitu kan. Nagi buat nagi. ya, Jangan ya. nggak ada dalam Islam. Iya utang orang dibeli media, ya. tapi yang nagi, dinagi keras dia tuh, iya. udah nggak nggak jalan udah nggak benar. Ya. Ada helah doang dalam Islam helah. Helah bukan jual beli Ya. Helah, helah beda dengan jual beli. Pindahin, pindahin hak pembayaran hutang. Kewajiban, memindahkan kewajiban harus ada redo, redo yang mengutangkan. Mau gak dipindahin ke dia? Mau ya udah yang dipindahin hutang wajib menerima orang dia memang hutang sama aja bayar sama sama bayar kemati sama oh bayar ini kejaman dikit melo aja mau nggak bisa ya salah sendiri lu tahu gue bayar kagak gue ya gue kasih yang teman dikit ini indah ya jadi jangan aja ya nggak ada tuh nggak boleh jatuh tempo pembayaran lalu dimusafir haram bi ghairi izni zalimihi gitu. tanpa tanpa seizin si gharimnya yang diutangin Hai sulam ya'lam ridha sekiranya dia tidak mengetahui redoknya, kalau redok boleh dia musafir wa inka kana bihi rahmun sekalipun ada gadeannya ya au dominun atau ada jaminan tetap nggak boleh ya Ah, redoknya yang penting, jaminan lah, Ya. Gak jadi. Yang penting orang tahu kita musafir, ya. perlu redok dia, baru kita jalan. Bukan hanya haji, musafir kemana aja. Ya. Karena pada hakikatnya orang itu kan berarti mau kabur ya kalau secara ya kalau kita mau lihat dari itu mau ninggalin pembak apa menunda ya, menunda pembayaran di musafir dua tiga hari kan jatuh temponya di melat ya, nunda pembayaran maka kalau dia berangkat juga nih, si orang yang ngutang udah jatuh tempo, lalu dia musafir, kan musafirnya haram tuh. Fala ya khasu. Maka tidak ada rukhsah baginya. Sama seperti abdin abik, ya, budak yang lari dari majikan, itu nggak ada rukhsah di dalam musafirnya. Rukhsah dalam hal apa? Gosrin, ya kosor sholat, nggak bisa. Orang yang musafir haram tidak ada kerusuhan, kebolehan mengkosor sholat. Sholatnya tetap empat, ya, sholat tam. Wala jam'in jamak gak boleh juga. Jadi si orang yang lari melarikan diri dari jatuh tempo hutang karena di musafir kan haram itu gak boleh kosor sholat, Gak boleh jamak sholat sama seperti abik, ya kabin abik. Wa iftarin, nggak boleh buka puasa. Ya. Kita musafir, boleh buka puasa. Boleh jamak, boleh kosong. tapi orang ini nggak boleh. Karena hakikatnya musafirnya haram. Wa tanakulin zairan. Begitu juga semua sholat yang sunnah-sunnah nggak bisa menjadi eh wa tanakulin ya Tanakulin, ah, Hah? Hah? tanapul ya. Kalau tanapul pindah ya. Iya, Tanapulin. Ya. ya. Sunah-sunah sairan semuanya nggak ada rusak bagi dia. Au suguti Jumatin, Jumat nggak gugur. Wajib Jumat. Kalau kita musafir boleh nggak sholat Jumat. Iya. Bayang, bayang itu aja dohor. Wa aklimaitatin nggak ada yang madarat darurat buat dia makan bangkai. Misalnya di dalam keadaan musafir, masuk hutan, kelaparan, nggak ada makanan lain kecuali bangkai, nggak boleh buat dia. Tetap haram. Ya. Kalau kita, naudzubillah, ya, darurat boleh. Tapi naudzubillah, bangkai, sampai susah banget berarti. Ya. Liftirari, nggak boleh makan bangkai karena darurat tuh, nggak boleh, karena terpaksa. Wa yajuzu walau zimmiyan man'uhu minas Boleh bagi orang yang zalim tadi yang ngutangin itu walaupun dia kafir zimmi boleh mencegahnya daripada musafir. Mak, aneh nggak redo itu musafir. Aneh nggak, aneh larang itu musafir. Boleh dicegah dengan cara apapun, ya, sehingga dia panggil hakim atau ya. hatta yuwaktiyahu, sehingga orang ini bayar dulu. Lo bayar terserah, lo mau kabur, mati apa-apa. Ya. Yang penting bayar lo utang lo dijatuh tempo nih. Wajib. Ya. nagi wajib, bayar wajib urusan maafin kan setelah nagi Al yuwakila fihi min malihil hadiri. Atau dia nggak mampu bayar tapi diwakilin ya pada pembayaran itu daripada hartanya hadir. ini nggak sempat kebang nih, nih dikasih cek biar dia ngambil ini baru diwakilin namanya bisa ya la in kana dainu muajjalan tidak tidak mengapa dia musafir kalau utangnya itu muajjalan utang yang apa yang lambat ya yang ada bulan dua atau utangnya masih satu hari lagi atau dua hari lagi ya, masih bukan jatuh hari itu Hari ini musafir, utang jatuh temponya dua hari lagi, boleh tuh. Jangan pas haram itu pas hari jatuh temponya nggak boleh. Kalau masih mau ajalan, utang yang masih ya, belum jatuh tempo. Walau kasiran wa in kasura ajalu, walaupun pendek masa pembayaran itu. Ya, misalnya dua hari baru jatuh, nggak apa-apa itu sebelum dua hari dia berangkat. Yang terakhir Rabi'an Naman sabata ihsaruhu حرم حبسه وملازمته ووجب إنذاره إلى إلى ilal Yang keempat ingat bahwasanya orang yang sudah tetap sabit ya nyata atau tetap kesulitannya di dalam membayar utang maka haram menahannya dan mulai agama terus-terusan lagi nggak boleh ya jadi orang yang sudah Sabit. Udah pasti ini orang udah ketahuan. Waksir. Gak bisa bayar utang. Gak boleh ditahan hakim. Gak boleh. Secara hukum Islam. Tapi kalau hukum dunia lah ini. Orang gak punya punya utang di bank kan bisa jadi haram menahannya dan haram terus-terusan lagi.